Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara muslimin, muslimat, ayah bunda yang dimuliakan Allah taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." taqwa Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat bangunan. Bagaimana sifat bangunan itu? Akhil muslim, ukhtil muslimah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat bangunan itu yashuddu ba'duhu ba'dan satu sama lain saling menguatkan. Sahihul Bukhari nomor 481. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Masalul mu'minin fi tawadhim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idhashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai di antara sesama saling kasih sayang, dan saling bersikap lemah lembut seperti satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka yang lain ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam. Sahih Muslim nomor 6751. Akhil Muslim, ukhtil Muslimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, La yu'minu ahadukum, belum beriman seseorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi hingga mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Akhil muslim, ukhtil muslimah, ayah bunda, dan kaum muslimin dimanapun berada yang senantiasa diberkati Allah Ta'ala. Sudahkah kita mempraktekkan dalil-dalil di atas? Sudahkah kita berusaha menguatkan ekonomi kaum muslimin dengan hanya membeli produk mereka? Atau kita masih ogah-ogahan membeli produk milik kaum muslimin dan selalu membeli produk milik orang-orang non-muslim? Akhil muslim, ukhtil muslimah, jika dari kaum muslimin tidak ada produk yang serupa, Islam membolehkan kita membeli dari orang kafir. Karena ini termasuk darurat. Tapi kalau ada produk muslim yang kualitasnya sama dengan produk orang kafir, maka haram bagi kita semua memberikan keuntungan kepada orang kafir dan membuat terpuruk saudara-saudara muslimin kita. Mulai saat ini, mari kita berhenti membeli barang-barang mereka. Selama masih ada produk kaum muslimin, maka mari kita membeli dari kaum muslimin demi membuktikan kepada Allah bahwa kita sudah mempraktekkan dalil-dalil yang tadi sudah kita dengar bersama. Jika mengaku muslim, mari kita menerapkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi kita dengar. Firman Allah taala yang tadi sudah kita dengar. Jadikan orang muslim selalu kita cintai, selalu kita bela, selalu kita lindungi, selalu kita bersatu padu dengan mereka dan jangan bercerai. Jangan mengaku muslim jika kita belum mempraktekkan hal-hal ini akhil muslim dan ukhtil muslimah. Termasuk selalu membeli produk kaum muslimin. Semoga Allah senantiasa memberi saya dan Anda semua hidayah kepada jalannya yang lurus. Kita sekarang, teman-teman, memiliki bazaf Sidoarjo dan Surabaya. Insya Allah, Bilistiwa Sidoarjo dan Surabaya berusaha menjadikan bazaf sebagai alternatif untuk memenuhi seluruh kebutuhan muslimin dan muslimat sehari-hari. Sehingga Anda sekalian tidak perlu pergi ke toko-toko yang dimiliki orang lain. Mulai saat ini, usahakan belanja segala kebutuhan rumah tangga di sana. Di samping kita mendapat pahala menguatkan ekonomi kaum muslimin, mendapat pahala silaturahim karena berjumpa hanya dengan komunitas muslim, mendapat pahala membagiakan sesama muslim, mendapat pahala melemahkan ekonomi non-muslim, juga mendapat pahala sodakoh. Karena setiap keuntungan akan dilarikan untuk operasional pendidikan di lingkungan Kutab Al-Fatih, Sidoarjo, dan Surabaya. Siapkan uang teman-teman untuk membeli kebutuhan satu bulan. Bila di sana tidak ada yang Anda butuhkan, Bila di sana tidak ada yang Anda butuhkan, baru silakan beli di luar. Ajak semua kerabat muslim untuk mengunjungi bazaf. Bazaf dari muslim untuk muslim dan hanya muslim. Semoga Allah meridai kita semua. Amin. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalila li wa lakum wa muslimina min kulli dhanbin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.